jumlahnya itu tiga la ilaha illallah tiga ratus la ilaha illallah enam puluh la ilaha illallah tiga la ilaha illallah bukan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah nanti terakhir selesai baru ditutup Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi contoh ya contoh jadi di awal dibuka sama yang mimpin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah dan seterusnya. Ya, nanti berulang lagi. Terus di tiga yang terakhir juga sama. Setelah 363 Kembali La ilaha illallah Diturukan gitu kan Ditutup Nah terus kenapa diawali tiga ditutup tiga Diawali tiga ditutup tiga Apa itu Jadi kalimat La ilaha illallah Itu adalah kalimat taibah Kalimat yang sangat mulia Kalimat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat itu yang terpampang di tiang-tiang arsh dan di tiang-tiang sur surga. La ilaha illallah. Kalimat ini tidak asal nyampe kepada manusia, ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya adalah melalui manusia-manusia yang yang mulia. Yang pertama kali kita ucapkan la ilaha illallah sembari kita membayangkan Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan artinya merasakan. Ya, dibayangkan itu dira, dirasakan. Kemudian yang kedua la ilaha illallah kita merasakan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima kalimat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kita membayangkan bagaimana kita mendapat kalimat itu dari guru guru kita. Jadi kalau pernah e, mendengar misal ditalkin oleh guru siapa, pernah mendengar Habib Fulan mentalkin, Syekh Fulan mentalkin, Kiai Fulan mentalkin, bayangkan saja hadirkan sosok-sosok beliau itu. Maka nanti insya Allah begitu masuk yang la ilaha illallah selanjutnya sudah nyambung, ya, hatinya sudah nyam, nyambung semakin larut karena udah masuk lewat pintu-pintu yang yang benar. Dah itu maksudnya begitu. Yang percaya ya monggo, nggak percaya nggak jadi masalah. Yang penting baca, yang nggak baca itu yang bermasalah. Kalau orang nggak banyak baca la ilaha itu ber bermasalah. Pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji tentang ahli zikir. Ya, mengkaji tentang ahli ahli zikir. Karena zikir ini artinya ingat, artinya nyebut. Zikir itu artinya ingat, artinya nyebut. Jadi kalau kita nggak ingat dan kita tidak nyebut, maka ya kita dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena yang menyebabkan setan itu bisa menggoda manusia kalau manusianya tidak ingat. Kalau manusianya tidak tidak ingat. Kalau manusianya nggak ingat tapi mau nyebut, insya Allah malaikat-malaikat masih berdekatan. Ya, sehingga masih ada bantuan-bantuan untuk menghalau se setan. Tapi kalau udah nyebut enggak, ingat juga enggak. Nauzubillah min dzalik. Sesaat manusia putus dari Allah, maka dia berada dalam sejatinya siksa yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama, al-ghaflah itu azab. Orang yang lalai dari Allah itu sebetulnya sedang disiksa tapi enggak kroso. Ya, sedang disiksa tapi tidak tidak merasakan dirinya lagi di disiksa karena dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan meskipun kamu dalam maksiat jangan lupa sama Allah. Kalau bahasanya uh, apa namanya? Apa ya? Saya mau ngomong gak enak, nanti off the record saya terangkan. Nah, kalau lagi live gini karena yang dengar macam-macam. Takutnya yang dengar nanti salah teri, salah terima. Jadi kalau uh, bahasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau lupa itu lagi disek diseksa. Jadi orang yang melupakan Allah sebetulnya orang itu sedang ter, tersiksa. Maka ulama mengatakan meskipun kamu maksiat jangan lupa sama Allah. Ya, maksiat jangan lupa sama Allah. Beda loh, orang maksiat lupa sama Allah sama orang maksiat ingat sama Allah. Orang maksiat yang ingat sama Allah itu masih takutnya ada. Ya Allah, tolong tutup aib saya. Ya Allah, maafkan saya. Saya kalah sama nafsu saya. Ya Allah, saya nggak mau seperti ini. Ya Allah, tolong. Jadi dalam maksiatnya aja dia zikir gitu. Ya, ada orang yang to'at tapi nggak ingat sama Allah. Ya tetap bagus to'at ya, tapi nggak ingat sama Allahnya ini jelek. Orang maksiat itu jelek, tapi dia ingat sama Allah itu bah, bagus. Orang to'at itu bagus, tapi dia lupa nggak ingat sama Allah itu jelek. Contoh ada orang sholat Allahu Akbar. to'at atau maksiat? to'at, Tapi hatinya nggak ingat sama Allah. Allahu Akbar. Yang diingat calon mertua di sampingnya. Bagus atau jelek? Jadinya je, jelek. Yang bagus itu zohirnya to'at hatinya to'at dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli zikir ini yang dicari-cari oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang sedang berzikir. Iya, sekelompok orang yang sedang ber berzikir. Maka Rasul mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah yang menjadikan di umatku ada orang-orang yang aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersabar duduk bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya ya di pagi hari dan di sore hari. Jangan sekali-kali engkau palingkan pandanganmu dari mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang di tengah umatku ada orang-orang yang pagi, sore zikir itu masih ah, masih ada ahli zikir nih. Ya. Itu orang-orang yang betul-betul memang merasakan nikmatnya zikrullah. Nah, untuk sampai ke sana maka kita perlu dibujuk dulu, kita perlu dirayu. Ya tidak semua orang itu tiba-tiba mau mau jadi ahli zikir. Sama, nggak semua orang tiba-tiba mau jadi penonton sepak bola. Diajak dulu, ayo nonton lo, enak lo. Ya, asik asiknya di mana toh? Oh, bola satu dikeroyok orang 22 tambah wasit ya. Ya tambah wasit dan penonton yang unlimited lihat gitu ya. Itu cuma satu satu bola. Enaknya di mana? Udah kamu ikut dulu nanti akan ngerti, akan ngerti. Memang kita perlu dibujuk wajar Ya jadi dibujuk itu wah, wajar, dirayu itu wajar. Ya dirayu untuk masuk rumah makan, udah diincipin dulu nih enak gitu ya. Wajar. Nah kalau untuk makan ada rayuan, ada bujukan yang sifatnya positif gitu ya. Eh, ada ajakan yang menggebu-gebu gitu kan terus-menerus gitu. Maka untuk untuk kenal sama Allah luar biasa. Allah ini minta hambanya kenal. Padahal Allah nggak butuh sama kita. loh. Allah minta hambanya nyebut Padahal Allah nggak butuh loh kita ini nyebut-nyebut Allah. Kenapa? Karena dalam nyebut Allah itu enak gitu loh. Kamu sebut nama aku itu enak. Kamu kenal sama aku, kamu zikir ingat aku itu enak. Ayo sebut aku, ayo ingat aku. Kalau belum paham enaknya Ming surga. Tapi surga kan masih jauh. Surga kan masih jauh. Saya katakan surga masih jauh kenapa? Masih nunggu kiamat, masih nunggu kebangkitan, masih nunggu mahsyar, masih nunggu hi, hisab baru jan jannah awinar. Prosesnya masih jauh. Gak nunggu nanti di surga. Makanya orang-orang soleh mengatakan seandainya para raja, para pembesar, para penguasa. Mereka tahu kenikmatan yang kami rasakan. Kalau mereka tahu kenikmatan yang kami rasakan. Tentu mereka akan merebut kenikmatan ini. Merebut kenikmatan ini dengan mengangkat senjata. Apapun yang mereka miliki, pasukan akan dikerahkan. Rebut tuh kenikmatan yang dimiliki orang ter tersebut yang dimiliki orang-orang yang soleh dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang seperti sering saya sampaikan, orang soleh itu kenikmatan yang didapat bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dibagikan. Justru kalau ada orang yang mau ditawari yang gak mau dikasih tahu. Ya, yang mau ditawari, yang gak mau dikasih kasih tahu, ini enak loh, ini eh enak. Makanya Allah kasih uh, apa ya tawaran-tawaran menarik agar kita bisa menjadi ahli zikir. Memang sebelum jadi ahli kan ya perlu latihan. Sebelum jadi ahli perlu latihan. Dan kalau nggak latihan nggak bisa jadi ahli. Orang yang sering latihan lama-lama jadi ahli. Lah kita pengen ahli tapi nggak pernah kita pengen ahli tapi jarang Pengen ahli tapi sedikit latihan. Maka wajar enggak kita ini? Pengen jadi ahli zikir tapi sedikit berzikir. Pengen jadi ahli zikir tapi jarang ber berzikir. Pengen jadi ahli zikir tapi enggak latih zikir. Orang yang baru mau ahli naik motor aja kok. Dia tiap hari praktekkan naik motor, keluar kampung, keliling kampung, naik gunung, turun gunung ya. Apa? biar mahir saya naik motornya. Yang mau jadi pembalap itu sirkuit ya itu ya cuman itu dia puterin satu hari berapa kali itu ya. Biar apa? Biar apal betul, biar jadi satu sama badan saya. Jalannya biar jadi <laughs> satu sama jalan, sama badannya nih ya. Biar meresap itu. Jadi kalau menggok nggak pakai mikir lagi ya. nggak usah mikir, udah menggok son sendiri itu. Kok bisa begitu? Seringnya latih latihan. Nah kita zikir pada Allah Ta'ala ini kita latih enggak itu pertanyaan. Matinya satu hari berapa kali? Sering enggak? Makanya orang-orang soleh memberikan latihan-latihan zikir. Dilatih zikir, baca seribu kali, baca tiga enam enam kali, baca satu enam lima kali. Macam-macam tuh caranya malah melatih. Dengan tekun melatih, lama-lama jadi ahli. Ya lama-lama jadi ah, ahli. Kalau udah ahli bagaimana? Orang kalau sudah ahli, Masya Allah, tahu orang nyupir ahli. Tahu supir yang ahli. Ya, tapi jangan ditiru ya, karena Anda belum tentu ahli. Ya, kita belum tentu ahli. Supir yang ahli itu sambil telepon, ya sambil telepon pakai headset dia telepon, yang satu sambil WhatsApp atau SMS ya. Betul kan? Terus sambil ngobrol sama temennya ini, sambil ngobrol sama temennya. Itu jalan 160 masih bisa. Ahli. Kalau yang enggak ahli, glundung gitu ya. Bisa keluar dari dari jalan, sudah ahli. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa bisa tahu ini saatnya ganti persneling? Kalau manual ya, oh ini harus ganti gigi satu, oh ini harus ganti gigi dua, oh ini harus ngegas, oh ini harus ngerem. Itu itu merintahnya pakai merintah atau jalan sendiri? Jalan sendiri, jadi naluri ya, karena sudah ah, ahli. Nah orang yang sudah betul-betul ahli, sambil dia itu misal kalau ahli zikir ceramah, sambil ceramah hatinya zikir. Enggak putus sama sama Allah. Sambil kerja hatinya zikir. Kok bisa? Lah udah ahli kok. Lah kalau belum ahli sambil zikir aja hatinya enggak zikir kok. Belum ahli. Sambil zikir hatinya enggak enggak zikir kok enggak nyambung-nyambung. Kenapa? Belum ahli. Makanya kita latihan terus. Ya insya Allah kalau satu tahun latihan ya lama-lama ah ahli. Yang jadi masalah kita tuh latihan sholat dari balik sampai sekarang. Udah ahli belum? Belum. Berarti gagal paham. Ini berarti gagal paham tentang so, sholat. Perlu perlu belajar lagi, betul kan ya? Masa latihan selama 20 tahun kita nggak ahli-ahli kita ini loh. Berarti kan ada yang yang salah ya, salah dalam memahami apa itu so, sholat. Makanya harus belajar terus. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Taala, malam ini saya akan bacakan beberapa hal yang insya Allah bisa membuat kita bersemangat untuk menjadi ahli zikir. Yang pertama tentunya adalah Allah taala. Wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu suatu yang Allah perintahkan. Jadi Allah perintahkan dengan fi'il amr. Ya, dengan fi'il amr. Kata kerja perintah. Di mana Allah mewahyukan dalam surat Al-Ahzab ayat 31 sampai eh, ayat 41 sampai 42 Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Hei orang-orang yang beriman. Nanya saya, Anda ini termasuk dalam panggilan ini enggak? Masuk. Cuman dipanggil terasa enggak? Ini loh, bedanya ahli zikir sama ahli lalai <laughs> di sini. Kita ayo kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Misal ya, misal. Presiden buat pengumuman Wahai para camat silahkan Anda merapat ke istana negara Para camat datang enggak? Datang Itu dengan dengan dua hal Bangga dan takut Bangga dipanggil, takut kalau sampai enggak datang Betul kan? Bangga, merasa terhormat Merasa terhormat, dipanggil oleh presiden Nah kita disapa sama Allah Ta'ala Ya الذين amanu. Itu pernah kita rasakan. Ya Allah, saya dipanggil sama Allah. Ini kita dipanggil karena kita punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita dipanggil. Mestinya kan yo senang toh. Uh, saya dipanggil sama Allah nih. Saya dipanggil sama sama Allah. Terus mestinya kita kan jawab. Wonton dawuh Gusti. Kan gitu. Kalau kita ditelepon kiai, ditelepon ulama, ya, telepon Pak D kita itu, misal nama kita itu novel, Vel, gitu ya. J sendi dawuh, unten dawuh Novo. Ada perintah apa? Sendi dawuh siap melaksanakan perin perintah. Nah, ini kita dipanggil sama Allah ya ayyuhalladzina amanu. Satu enggak mudeng, kedua domblong. Ketiga akhirnya pelonga-pelongo. Kosong. Karena nggak paham, dirinya dipanggil tapi nggak paham. Berarti kita ini mukmin atau bukan? Ya mukmin, tapi nggak cetok. Mukminnya nggak jelas, mukminnya nggak nggak jelas, tipis sekali. Sampai dipanggil nggak kroso kok. Tahu satu orang namanya Noval, Val, Val, Val, Val, Val, sampai digeblok. Val, eh iya, manggil saya tuh. Lah siapa lagi kalau bukan kamu? Lah namamu siapa? Lah apa kita nunggu digablok sama Allah Taala? Eh uh, gitu ya. Apa nunggu di eh digablok, digablok itu yang ngageti enggak enak. Enggak enak tuh Apa nunggu begitu? Makanya kalau udah dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ta'na. Ada perintah apa ya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalian semua, kalian semua hei orang-orang beriman, berzikir ya sama Allah. Zikir sama Allah ya. Zikir sama Allah berapa banyak? Berapa banyak zikir sama Allah harus berapa? Berapa banyak? Zikron kathiro. Jangan dikit-dikit yang banyak. Nah kalau Allah bilang banyak itu kira-kira bisa dihitung tidak jumlahnya? Banyak dalam pandangan Allah loh ya. Zikron kathiro sampai dipandang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus banyak betul. Allah nggak bilang solatlah solat yang banyak loh. Aqimus solat ali dzikri, udah. Ya kan? Subuh, Duhur, asar, maghrib, isya. Malam kalau ada waktu tahajud. gak gak dipaksa. Banyak-banyak enggak. Tapi untuk zikir, udzkurullah hadzikran katsira. Zikir yang banyak kamu. gak boleh man mandek. gak boleh putus. Ah, masa zikir gak putus kan capek. Nah ini loh, ini penyakit ini. Oh tadi ini Muhammad Anis mimpin zikir nih. Murid saya ini mimpin zikir tadi kan, saya lihat saya ketawa. Kenapa? Di akhirnya full speed ya. La ilaha illallah. Saya bilang kesel lagi ke rampung-rampung ini. <laughs> full speed la ilaha illallah tidak bisa apa namanya <laughs> stabil ya. Sampai akhir kecepatan tinggi. Yang lebih lucu tuh kemarin ya. Temennya yang mimpin ya, dia yang bagian ngitung, dianya tertidur. Yang yang mimpin ini bingung kok gak rampung-rampung gitu ya. <laughs> Sampai ini 400, 500 kok gak kelar-kelar dilihat tidur yang bagian yang eh, bagian ngitung. Karena memang betul kalimat la ilaha illallah ini memang bawaannya tidur, bawaannya ngantuk. Ini udah di, dialami sama ulama semua. Dingin. Ya bukan bukan bukan panas dalam arti panas, memang panas, tapi zikir itu buat di dingin. Kalimat tauhid ini memang buat ngantuk, bawaannya begitu. Jadi kalau jenengan zikir ini kemudian ada rasa ngantuk, berarti zikirnya benar. Jangan jangan waduh kok ngantuk kenapa ya? Saya malas. Bukan, memang itu bawaannya kalimat la ilaha illallah. Hawanya begitu. Beda kalau Allahu Akbar, bawaannya perang. Allahu Akbar lain. Melek mesti itu. <laughs> Ya, hawanya berbe berbeda, bawaannya buat buat ngantuk. Nah, kita disuruh zikir yang yang banyak. Wasabbihu dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu so, sore. Nah, zikir yang banyak, tasbih pagi dan sore. Nanti kita penafsirannya lihat kitab-kitab tafsir. Tapi yang jelas di sini disuruh zikir sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan sadar diri lah pikir kita sudah banyak belum itu pertanyaan berarti perintah Allah ini kita kita laksanakan atau kita abaikan lah kita ngaji hatam atau enggak hatam ayat ini pernah kita baca atau enggak pernah kita baca malam ini aja kita dengar ya kan malam ini kita kita dengar tapi implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari kita zikir banyak enggak Kadang ada orang yang bilang udah zikir cukup habis sholat Zikir cukup habis Habis sholat Dan Nabi kan ngajari habis sholat zikir udah selesai Habis itu nggak usah di zikir nah, Terus Anehnya itu Yang diambil cuman Bagian perintah Nabi yang itu Tapi perintah-perintah yang lain tidak di, diambil Sampai contohnya sahabat itu Sahabat kalau jalan aja nggak berhenti zikir Ingatkan hadis yang Rasulullah mengatakan pada para sahabat Sayangilah diri kalian Kalian tidak menyuruh Tuhan yang yang tunarungu. Ya, tidak menyeru Tuhan yang tuna tunarungu. Karena dalam perjalanan jihad, dalam perjalanan jihad, sahabat zikir dengan suara keras sehingga membahayakan nyawa sahabat. Sama Rasul dikatakan sayangi diri diri kalian, jangan sampai jadi sasaran tembak uh, atau sasaran panah kalau dulu ya, panah para para pemanah. Ketahuan musuh nanti kan cepat dibantai. Maka suruh zikirnya pelan-pelan, bukan larangan untuk zikir dengan suara suara keras. Tapi ada pelajaran yang perlu kita ambil. Sahabat itu dalam perjalanan jalannya sambil zikir. Makanya dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun ber berbaring. Itu para para sahabat. Contoh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini contoh ya zikir yang banyak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya Nanti mesti ada yang nanya, itu ceritanya sahih apa tidak? Mohon maaf buat para penanya, saya nggak mau jawab, jenengan belajar saja yang lebih banyak. Ya, jenengan belajar yang lebih banyak. Nanti akan ngerti itu ya. Nanti akan nger ngerti. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu agama. Sekarang ini sangat disayangkan akhir zaman banyak orang yang belajar agama untuk berdebat. Ya untuk ber berdebat Ilmu agama bukan untuk diperdebatkan Tapi untuk diamalkan Ya, berdebat itu bid'ah. sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para soha, para sahabat. Anjuran Nabi, ya kalau kamu benar, kamu diam itu kamu dapat sur, surga. Itu kan seperti itu berdebat. Lain kalau diskusi ya. Diskusi tukar pikiran, kepala terbuka, hati tenang, ngobrol santai itu nggak jadi masalah. Kalau debat jidal ini kan pengen menjatuhkan orang orang lain. Ilmu agama bukan untuk itu. Saya waktu umroh lihat luar pemandangan yang menyedihkan. Di pemakaman Zam, pemakaman Baki ya, pemakaman Baki. Itu berdebat antara yang menjaga dengan yang ziarah, debat-debatan gitu. Sampai saya ngomong kepada mereka semua, kalian semua ini bagaimana di makam? Ini yang kalian lakukan ini sebuah bid'ah, enggak pernah Nabi ngajari berdebat apalagi debat di makam, enggak ada. Enggak ada perdebatan. Seperti itu, bukan pada pada tempat-tempatnya dan bukan pada orang orangnya. Jika Anda melihat apa yang saya sampaikan ini baik, terima. Kalau enggak baik ya udah buang. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok kok repot. Karena ini bukan dalam rangka untuk sesuatu yang sifatnya eh, apa namanya? pokok syariat. Ini sesuatu yang sifatnya tambahan-tambahan. Tambahan tambahan untuk mendorong makna zikir sebanyak-banyaknya. Zikron katsira. Tapi kalau buat para santri, kisah yang saya bawakan ini cukup tenar. Dan untuk ahli hadis kisah ini cukup te tenar. Nah, tapi kalau bukan ahlinya ya kisah ini mungkin gak tenar. Kisah ini mungkin gak tenar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Kalau saya nggak salah ingat tiga tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah masuk masuk Islam. Tapi dalam waktu tiga tahun hafalannya bisa mengalahkan sahabat yang hafal yang jauh hari masuk Islam sebelum Rasulullah eh, sebelum eh, apa namanya Abu Hurairah. Dalam tiga tahun bisa mengalahkan hafalannya Sayyidina Ali. Dalam tiga tahun bisa mengalahkan hafalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam ilmu hadis. Sebetulnya bukan mengalahkan hafalannya Sayyidina Ali bukan, mengalahkan periwayatannya. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pahami. Bukan mengalahkan jumlah hadis yang didengar oleh Abu Bakar as Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain bukan. Tentunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasul dari kecil ya. Tentunya kan lebih banyak mendengar. Sayyidina Umar juga, Sayyidina Ali apalagi menantunya. Cuman periwayatannya memang Abu Hurairah paling banyak gitu. Kenapa? Karena para sahabat itu punya sifat warok. Warok, hati-hati. Dan kalau sudah ada orang lain yang ngomong Omongannya sama, yang lain itu diem Alhamdulillah dia sudah mewakili saya Selesai Beda dengan orang zaman sekarang Oh masih bagus omongan saya daripada omongannya dia Kamu ambil dari saya, jangan dari dia Kan begitu ya Kalau sahabat enggak, sahabat ini ada satu yang nyampaikan udah Yang lain di diem. Nah nanti kalau yang yang lain enggak ada yang nyampaikan Maka beliau baru menyampaikan menyampaikan atau ditanya apakah pernah dengar dari Rasulullah SAW yang seperti ini dikonfirmasi, maka nanti juga meriwayatkan riwayat yang yang sama. Mungkin lafalnya matannya dikit ber, berbeda. Nah, Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang karena satu tiga tahun tapi selalu bersama Rasulullah SAW tiga tahun dapat doa khusus dari Rasulullah SAW dan Abu Hurairah itu memang eh, apa namanya ya kesit ya kesit tapi beliau punya satu amalan yang patut jenengan contoh. Saya terus terang belum sanggup nyontoh. Mungkin Anda sanggup mencontoh. Ya, contoh istiqomah ya. Abu Hurairah itu melakukan satu amalan yang dia tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau dibilang tuh sahabat membuat bid'ah kan di zaman Nabi. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rasul udah wafat. Abu Hurairah tidak tidak apa ya? Nanya sama Rasulullah boleh nggak saya begini? Enggak. Jadi Rasul mengajarkan kalau mau tidur baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, Anas tiga kali, ya. Tasbih, tahmid, takbir itu kita paham itu, baca itu, baca doa mau mau tidur. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Hurairah punya tambahan sendiri selain menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW. Abu Hurairah punya tambahan sendiri. Apa itu? Beliau ambil tali, tali, tali itu di dibuat buhul-buhul. Diikat, diikat gitu ya. Jarak berapa diikat, diikat. Jumlah ikatannya buhulnya itu ada seribu. Nah kalau sekarang jadi tasbih. Makanya orang kalau nggak mau pakai tasbih ini aneh gitu ya. Ini tasbih ini alat penghitung. Mau pakai model tasbih digital boleh. Tasbih manual seperti kalau pramugara di pesawat ngitung jumlah jumlah penumpang itu juga bu, boleh. Mau pakai Tasbihnya itu tasbih dalam arti ya bundaran-bundaran yang melingkar 90 sampai 9 itu juga bo, boleh. Pokoknya alat penghi, penghitung. Beliau buat tasbih dari buhul-buhul tali. Jumlah buhulnya itu ada seri, seribu. Beliau mengatakan saya tidak tidur sebelum beristighfar sebanyak seribu kali. Sanggup niru? Sanggup tapi dapat 50 udah tidur. Saya sudah coba berhari-hari saya coba saya amalkan, tapi dapat 50 sudah ti, tidur. Memang ya moga-moga ngantuk, moga-moga ngantuk gitu ya. Semoga ngantuk, semoga tertidur, semoga tertidur ya. Semoga tertidur. Ini Abu Hurairah. Eh ini zikirnya banyak atau dikit nih? Banyak atau dikit? Banyak. Lah kita? Dikit-dikit tidur. <laughs> Ini zikir yang jumlahnya sangat sangat banyak seribu. Dicontohkan setiap kali mau tidur. Ini yang kita dengar riwayat. Nah sahabatnya Rasulullah begitu berbaring. Tadi ya, selalu berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun ber berbaring. Jadi berbaringnya aja Astagfirullah. Entah kalimatnya bagaimana. Yang jelas istighfar. Karena istighfar itu silohnya macam-macam. Teksnya beda-beda. Ada astagfirullahaladzim wa itu istighfar. Allahumma gfirli istighfar, Rabbi gfirli istighfar, astaghfirullah istighfar. Kalimat istighfar itu teksnya macam-macam. Yang dibaca Abu Hurairah kita nggak tahu teksnya seperti seperti apa. Zikirnya sebelum tidur seribu kali. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anu Kalau kita lihat kisah sahabat yang lain banyak. Banyak. Ada orang orang-orang soleh yang di masa-masa sebelum kita ini Ya, masa-masa sebelum sebelum kita. Zikirnya satu hari bacalah ilaha illallah sebanyak ribu kali. Itu banyak atau sedikit? Habib Syekh bin Abdul Qadir Azgaf. Habib Syekh ini, kalau saya nggak salah. Habib Syekh itu setiap habis sholat baca sholawat 200 kali. Setiap habis salam baca sholawat 200 kali. Jadi satu hari baca sholawat 1000 kali. Ya, kalau saya nggak salah 200 atau 100, nanti dicek. Itu dengan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam terus begitu. Kan disuruh selawat kan? Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi terus banyak 100 atau 200 kali. Itu setiap habis salat 1000 kali. Itu minimal loh yang habis salatnya yang saya tahu. Nah kalau di luar itu wallahu wallahu a'lam. Nah kita ini solawatnya berapa kali? Nah ini yang saya gumuni akhir zaman ada orang-orang yang mengajarkan udah toh contoh nabi nabi itu kalau dikir cuma habis sholat itu nabinya siapa nabi kamu bukan bukan nabi saya kelihatannya kok beda ya <clears throat> Oh, Nabi kalau dikir habis sholat toh. Kita masih ingat tuh Rasulullah SAW baca tuh di, di hadis. Rasulullah di tengah jalan tayamum. Ya, di tengah jalan tayamum. Padahal itu nanti di sana ada air. Rasulullah tayamum. Terus ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tayamum di sini? Kan di situ ada air, enggak wudu aja di sana?" Jawabannya, "Karena saya tidak mau berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci." Saya tidak mau berzikir Allah dalam keadaan tidak suci. Artinya dalam jalan itu Rasul tidak pernah berhenti berdi berzikir. Ya. Lah kok enggak anu ya, enggak disebutkan sama Rasul eh zikirnya apa? Yomikiro ya Dewi. Sudah dibilangin zikir yang banyak kok ya manja bener gitu ya. Zikir yang banyak udah, enggak usah nanya zikirnya apa, kamu zikir. Ya kamu suruh zikir yang banyak, Allah yang nyuruh aja masih enggak enggak mau kok. Alasannya macam-macam karena pelit, karena malas gitu ya. Dibilang enggak ada contohnya dari nabi. Tidak ada contohnya dari Nabi. Kamu yang nggak tahu contohnya dari dari Nabi. Orang-orang soleh tahu. Lah kita nyontoh orang soleh tuh Contoh orang so, soleh. Itu Rasulullah SAW menjaga diri untuk senantiasa zikir, senantiasa dikir. Berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, kan kelihatan itu. Kalau sahabat zikirnya banyak. Dalam perjalanan sahabat juga di zikir. Bahkan sahabat ini eh, orang-orang uh, yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kalau zikir tubuhnya itu sempoyongan ke kanan ke kiri. Jadi menikmati sembayangan kanan, kanan ke kiri ya. Goyang kanan, goyang kiri. Tapi goyangnya memang indah sahabat gitu loh. Kalau kita goyangnya kadang nggak cetok soalnya. Ya beda. Ya. Memang beda ya wajar ya kan. Kita kan masih menggebu-gebu. Sahabat kan sudah ini loh, seperti orang nyopir. sopir ajaran tuh ngegasnya kan gusak-gusuk. gitu ya. Nah, kalau sahabat kebut tapi kebutnya cakep. Mobilnya Mercy lain ya ya, mobil harga misalnya satu miliar itu sahabat ya, hatinya begitu ya hmm, kebut tapi nggak terasa kalau kita ini pelan aja rasanya kebutnya luar <laughs> biasa bentuk ya bagus kita goyang tapi goyangan kita ini kan jauh dengan soha sahabat bukan berarti kita jelek ya tapi sahabat jangan disamakan dengan kita goyangannya goyangannya seperti nyiur di tepi pantai itu kena angin lu asik La ilaha illallah. La ilaha illallah. pelan-pelan dinikmati gitu ya goyang tubuhnya dan ditahan sahabat itu kalau mau goyang ditahan tapi dibiarkan goyang Gak diloskan itu loh kalau kita kan enggak kalau kita tambah di jatuhan tambah jadi gitu ya. Iya kan tambah jadi dikatakan kalau zikir itu semakin jadi, semakin bisa nahan goyangan, itu semakin jadi. Nanti kalau udah jadi benar, maka seperti gunung. Gunung itu bergerak, ya bergerak, tapi kelihatannya tidak ber, bergerak. Itu kalau udah semakin ja, semakin jadi. Wibawanya keli, kelihatan. Kalau kita ya pemula, namanya aja baru latihan, belum ahli. Kadang kan kita lihat mursyid toriko itu zikirnya biasa, tapi santri-santrinya zikirnya luar Luar biasa. Kadang kita bingung, ini kok gurunya sama muridnya hebat muridnya ya? Gurunya sama muridnya hebat, hebat muridnya. Bukan hebat muridnya, memang muridnya pemula ajaran gitu ya. Memang seperti itu bentuk bentuk zikirnya. Kalau gurunya lain, dia sudah anggun kalau orang jalan jalannya itu ang anggun, indah gitu ya. Enggak jalan yang kemrungsung, enggak semerawut gitu, indah. Nah, sahabat Rasulullah SAW zikirnya banyak. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in zikirnya banyak. Orang-orang soleh sebelum kita zikirnya banyak. Yang jadi masalah, gak usah nanya zikirnya apa, zikirnya itu. Lihat dulu, zikir kita udah banyak belum? Gitu, Kalau mau jadi ahli, ya harus banyak. Kalau gak mau banyak, berarti tidak tidak ahli. Lah kapan mau jadi ahlinya? Dah, pokoknya saya gak usah zikir banyak-banyak, Nanti tahu-tahu kan saya pinter. Uh -uh, nanti tahu-tahu pinter. Ya. Cuman jalannya untuk pinter nih macam-macam. diceduk-cedukkan dulu kepalanya. Duk, duk, duk, baru pinter. Ada. Nah, kita masak mau yang seperti itu. Kita mau yang prosesnya bah, bagus, pelan-pelan sampai jadi sesuatu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya sebanyak mungkin dan bertasbih di pagi dan sore hari. Kemudian uh, ketenangan hati itu hanya bisa dicapai dengan zikir. Monggo silakan diminum kalau ada nanti jenengan enggak tenang karena kita tenangnya masih dengan minum. Ada kopi di depan kok bisa tenang enggak hatinya kalau enggak minum? Ya diminum dulu biar hatinya tenang. Jangan lupa zikir, minum enggak zikir lagi, lupa lagi. Alhamdulillah. Ya saya tadi diingatkan sama murid saya Bib jangan lupa nanti malam makan-makan ya Jadi kalau bab makan-makan murid saya itu ingat semua Masya Allah Ingat jangan lupa ya Bib ya Nanti ya sate ayam eh, Langsung itu apa menunya Sate ayam, bakso ya Masya Allah Bab makan-makan langsung ingat Ingat semua Jangan lupa ya Bib ya gitu ya <laughs> Diingatkan ya, Saya kalau begitu suka lupa Alhamdulillah ada yang mengingat mengingatkan. Tidak tahu nih Mas Wahid lupa apa tidak? saya nggak tahu ya. Saya sudah bilang Mas Wahid, Mas Wahid tolong disiapkan. Kalau Mas Wahid lupa berarti kita sama-sama nggak makan. Tapi kelihatannya Mas Wahid, kelihatannya Mas Wahid bisa lupa. Ya. Ya, ya, semoga malam ini tidak tidak lupa. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Boleh saya nanya? Pengen hidup tenang atau hidup tidak tenang? Eh, tenang itu tempatnya dipikir atau di hati. Tenangnya Anda dengan duit atau dengan Allah? Halo. Ini pertanyaan saya, saya, saya sampaikan di berbagai majelis eh, buat orang yang akhirnya ketawa sendiri-sendiri ya. Seperti yang saya, saya tanyakan kemarin, coba saya ulangi lagi boleh ya? Besok mau bayar utang nggak punya uang, tenang atau bingung? Besok mau bayar operasi di rumah sakit 50 juta nggak punya uang, tenang atau bingung? Besok harus bayar daftar anak sekolah sebanyak 20 juta untuk bayar masuk kampus, ya. nggak punya duit, tenang atau bingung? Besok mau melamar anak orang nggak punya duit, tenang atau bingung? Besok ya mau menikahkan anak, harus bayar ini, hari ini harus bayar semua DP untuk cateringnya, DP untuk DP, DP duit nggak ada. Tenang atau bingung? Bingung. Sekarang saya balik. Hari ini punya uang 1 triliun. Hari ini punya uang 1 triliun. Besok harus bayar SPP 20 juta. Tenang atau bingung? Hari ini punya uang 1 triliun, besok harus bayar rumah sakit 50 juta. Tenang atau bingung? Hari ini punya uang 1 triliun, besok harus melamar anak orang. Tenang atau bingung? Oke. Hari ini ketika jenengan nggak punya uang dan hari ini ketika jenengan punya uang, jenengan punya Allah enggak? Punya. Allah sama uang mulia mana? Allah sama uang kuat mana? Jadi kalau jenengan punya uang, jenengan tidak tidak bingung. Kalau nggak punya uang, nah terus Allahnya di mana? Ini pertanyaan sederhana, tapi setelah saya sampaikan kemana-mana orang pada melongo. Loh, iya bener ya? Loh kok bisa ngono ya? Oh iya lah, kok bisa ya? Loh iya ya? Kok punya Allah kita kok bingung ya? Tapi kalau kita punya uang kok nggak bingung ya? Uang kok lebih hebat dari Allah ya? Kurang ajar toh. Uang kok lebih hebat dari dari Allah dalam hati saya ya? Kenapa seperti ini? Nah ini karena nggak menyimak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, alladzina amanu wa alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sampai diulang dua kali sama Allah Taala. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu orang-orang yang beriman itu siapa mereka? Ya, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman dan orang-orang yang hatinya menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah. Ketika berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang dan sungguh hati itu hanya akan tenang kalau hati itu betul-betul berzikir kepada kepada Allah. Ini kunci hidup yang mahal. Karena hidup itu cari tenang, betul enggak? Hidup cari tenang, wafat cari tenang, dibangkitkan cari tenang, di akhirat cari cari tenang. Cari tenang dan untungnya tenang itu mudah. Mau tenang kamu harus loncat dari gunung, enggak toh? Mau tenang kamu harus nyebrang laut, enggak kan? Mau tenang kamu harus lihat naik mendaki gunung, lihat matahari terbit, enggak kan? Mau tenang kamu harus dapat suami yang ganteng, tidak kan? Mau tenang kamu harus punya istri yang cantik, tidak kan? Berapa banyak orang yang suaminya ganteng tapi sumpeknya luar biasa, yang istrinya cantik tapi risonya luar biasa. Mau tenang kamu, mau tenang kamu, tidak sama sekali. Justru Allah ngasih ngasih hal yang mudahnya luar biasa. Mau tenang, ingat aku. Pesannya kan begitu. Mau tenang, ingat aku. Jadi kalau Allah udah bilang sungguh hanya dengan zikir kepada aku hati bisa tenang. Nah, kalau kita cari ketenangan di luar itu ya nggak mungkin tenang. Cari tenang kok dengan duit. Lihat saja toh. Nanti kan sama Allah dibuat hidupnya nggak tenang. Nah, gimana Bib? Wah, Allah caranya gampang. Ya. Baca aja cerita hidup kita masing-masing. Kalau kita membanggakan duit, nanti akan dibuat tidak tenang, ya, dibuat tidak tenang. Tenang itu bukan dengan apapun, bukan dengan ciptaannya Allah. Tenang itu hanya dengan Allah, dengan ingat sama Allah. Kalau kuncinya tenang itu ingat Allah ya berarti ya gampang. Gampang bagaimana? Lalu ingat Allah tinggal ingat gitu aja kok repot. Bisa enggak? Silahkan sekarang ingat Allah bisa? Bingung toh? Ingatnya bagaimana ya? Nah, sudah terlampau lupa soalnya gitu loh ya. Coba ini seperti kita ngobrol sama orang ya, ngobrol sama orang, terus orangnya ngomong, "Ingat kan waktu dulu kita SMP kita makan bersama, setelah istirahat, jam istirahat kita makan bersama, kita ingat ingat. Apa iya tuh waktu jam istirahat makan bersama dia tuh? Makannya apa ya? Dia ngomong ingat kan kita belas gak inget tuh, kita berdoa, ah, eh, eh, gitu ya mantuk mantuk sebetulnya gak inget kan gak inget tapi gayanya seperti orang yang ingat, gayanya seperti itu lah kita disuruh ingat sama Allah. Kamu ingat sama Allah kamu tenang. Pertanyaan saya coba. Nah, pernah ingat sama Allah belum? Pernah ingat sama Allah belum? Pernah. Nah, coba diingat-ingat ingatnya sama Allah. Sekarang bisa enggak? Orang yang ingat sama Allah enggak akan ingat sama yang lain. Orang kalau udah ingat sama Allah enggak akan ingat sama yang lain. Orang kalau udah ingat sama Allah nggak akan nggak akan kesepian. Orang yang kalau udah ingat sama Allah nggak ada dalam hidupnya itu yang nggak enak. Hidupnya semuanya jadi eh enak. Orang kalau udah ingat sama Allah, nyebut nama Allah tuh nikmatnya luar biasa. Orang udah ingat sama Allah, hatinya pasti bergetar. Orang kalau ingat sama Allah, haru akan menyertai dirinya. Orang udah ingat sama Allah, orang begitu terus, begitu terus. Nah, kita ingat sama Allah apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Nah kalau udah ngerti, ngerti inget sama Allah, maka ketika nggak inget tidak tenang. Dengan inget jadi tenang, nggak inget tidak te tenang. Lah masalahnya tuh di sini, kita itu nggak inget tapi kita tenang, kan aneh. Paham enggak? Paham. Jadi kita itu memang belum inget gitu. Orang yang inget pasti toh tenang. Ketika dia nggak ingat dia tesak, dia gelisah, nggak enak hatinya. Lah kita ini sering nggak inget tapi kita biasa, aneh gitu loh. Berarti ini hati kita ini dalam kondisi yang sakitnya luar luar biasa. Nggak inget kok tenang. Contoh yang sederhana tuh dalam dohir, dohir ya. Mbak-mbak dan ibu-ibu tuh loh. Kalau lagi berhalangan, lagi menstruasi, nggak sholat, nggak enak kan rasanya. Kok gak sholat ya? Kapan selesainya? Itu yang yang genah begitu. Kalau yang gak genah, yes libur. Nah ini ngaco nih. Ya sholat lagi. Ini kacau ini kan ya. Naudzubillah min min Mungkin mungkin ada naudzubillah min min yang seperti itu. Maybe kita nggak ngerti. Tapi saya per, prasangka baik nggak begitu. Mudah-mudahan Mbak-mbak ini kalau lagi menstruasi dia merasa ah gak enak ya nggak sholat. Rasanya gimana gitu nggak enak. Karena tahu Tahu ada rasa enak dalam so, solat. Maka ketika kehilangan solat rasanya enggak enggak enak. Kan begitu. Nah ini tahu rasa tenang sama Allah ketika merasakan tidak tenang sama Allah. Tidak eh, tahu merasa eh, maaf ya. Tahu rasanya tenang ketika ingat sama Allah, maka ketika enggak ingat sama Allah dia merasa sangat khawa, khawatir, resah itu. Lupa dikit resah. Kita udah sampai makam itu belum? Derajat itu. Belum. Kenapa? Karena belum betul-betul merasakan i, ingat. Belum betul-betul merasakan ingat. Makanya Allah wanti-wanti Allah. Allah gitu. Eh, jan tenang. Itu bahasa Jawanya itu begitu. Estu. Gak ada yang lain. Hanya dengan zikir sama Allah hati itu jadi tenang, gak ada yang lain. Jadi sungguh gitu ya. Sungguh hanya dengan zikir sama Allah hati jadi jadi tenang. Nah kita harus melatih hati kita sampai merasa resah kalau nggak zikir. Dari yang dohir dulu, itu kan tadi rasa tuh batin ya. Nah makanya harus kita latih dari yang dohir. Yang dohir bagaimana? Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir pagi, ada zikir sore. Makanya kita harus ngatur ngatur jumlah zikir baca solawat seratus kali, istighfar seratus kali. Misalnya gitu kan? Kalimat tahlil seratus kali, kalimat tasbih seratus kali. Ya, apapun itu kita atur, baca Al-Qur'an satu juz atau setengah juz atau satu lem lembar diatur setiap hari. Sampai nanti pada satu kondisi ketika ya, Sampai jamnya Biasanya kalau pagi itu Sebelum jam 7 udah baca salawat 100 kali Ini jam 8 kok belum baca salawat Hatinya gelisah Bagus itu Kok gak enak hati saya kenapa nih Kenapa hati saya kok gak enak Itu bagus Nah kalau udah nanti levelnya naik Levelnya naik Hatinya itu Bersentuhan dengan makhluk Gak nyaman hatinya bersentuhan sama dunia nggak nyaman. Jadi nyamannya hatinya kalau kalau berhubungan sama sama Allah. Yang nggak ada hubungan sama Allah nggak bisa buat dia nyaman. Saya kasih contoh boleh? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Misalnya jenengan duduk sama satu orang dijak ngobrolkan saham, nyaman atau resah? Ada orang bahas saham. Ini saham di perusahaan ini saham-saham. Ngejak jenengan ngobrol bab saham. Jenengan nyaman atau resah? Malas loh. Kapan mandeke ngomongnya gitu kan ya. Kayak ndang meneng, ruwet, mumet gitu kan. Gak nyaman. Kenapa? Obrolannya gak nyam, gak nyambung sama hati. Tapi kalau duduk sama satu orang, diajak ngobrol cerita tentang kanjeng Nabi SAW. Rasulullah begini. Kita akan nyam, nyambung, tertarik. Nah orang yang sudah ingat sama Allah itu hatinya kalau jejer sama orang yang nggak ingat sama Allah resah dia. Karena hatinya orang tuh ngomong seperti lisan. Ini rahasia, jangan sampaikan orang-orang. Hati itu berbicara seperti lidah ini berbicara. Dan hati itu kalau ngomong nggak pakai berhenti, ngomong terus. Ya ngomong terus ya. Cuman ngomongnya apa nih? Nah ngomongnya hati ini, ngomongnya hati kalau sudah ingat sama Allah Ya udah kalau ketemu sama orang yang sama ingat sama Allah nyambung hatinya, enak. Diem tuh aja enak. Diem sawang-sawangan enak. Enak. Tapi kalau yang satu hati ingat sama Allah, yang satu nggak ingat sama Allah, nggak enak. Ya nggak, nggak enak. Kecuali kalau niatnya baik. Saya hati saya belum nyambung sama Allah. Masih banyak ingat dunia, tapi saya pengen ketemu orang soleh. Nah, itu dalam jalannya saya ingat sama Allah itu hatinya. Hatinya udah ingat sama sama Allah. Nah, ketika hati ini saling berbicara, nah itu yang bahaya. Maka kita disuruh perhatikan, perhatikan siapa teman dudukmu. Perhatikan siapa teman dudukmu. Anil mar'ila tas'al. Ya, kalau mau tahu seorang enggak usah nanya gimana orang itu, pasal ankor ini. Tanya saja siapa temannya. Karena setiap orang itu akan meniru temannya. Jadi teman duduk ini pengaruhnya luar biasa. Makanya jangan sering-sering duduk sama istri, bahaya. Kalau istrinya nggak benar. Istri ngerasani, istri ngajak benci orang, istri ngajak jangan sering-sering duduk sama istri yang begitu, ya kan ya? Tapi kalau istrinya ngajak zikir, istrinya ngajak taat, istrinya ngajak dekat sama Allah Taala, duduklah sama istrimu lebih dari orang lain. Lebih dari orang orang lain. Tapi kalau istrinya ngajak benci, ngajak musuh orang, ngajak jauh dari majelis, ngajak itu tinggalkan istri yang seperti itu. Duduknya maksudnya bukan istrinya. <laughs> Paham kan? Jangan lama-lama duduk. Kenapa? Karena itu sebetulnya hatinya enggak ingat sama sama Allah. Hatinya enggak sama Allah. Hatinya lagi dikuasai oleh setan. Duduk lama-lama bahaya. Kenapa? Berubah kamu jadi sama seperti dia. Itu saya kasih contoh istri daripada nanti kasih contoh orang lain kan keliru lagi kan ya. Ya. Contoh orang lain keliru lagi. Makanya kita disuruh duduk sama istri itu baca Al-Qur'an bareng. Zikir bareng, ngobrol yang baik. Kalau enggak nanti lihat hati kita saling menulari itu. Medeni loh. Jangan duduk sama orang yang punya penyakit menular mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Takut ketularan. Nah, kalau duduk sama orang yang ingat sama Allah mau enggak? Oh, kenapa? Pengen ketularan. Pengen ketularan. Nah, sekarang kalau duduk sama orang yang lupa kepada Allah, mau enggak? Enggak pernah mikir, <laughs> gitu kan ya. Wah, kita asal du, duduk, enggak sadar. Al Habib Muhammad bin Hadi Asgaf mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya penyakit hati seorang yang berbicara akan menular kepada orang yang mendengar. Ini itu. Jadi kita ngobrol sama orang, saya ceramah ini kalau saya ada penyakit hati, ya, yang ketika saya ceramah ada sombong, langsung jenengan ketularan. Saya ada ujub, jenengan ketularan. Makanya enggak enggak apa namanya enggak gampang-gampang. Orang mau bicara tuh harus baca doa, sholawat, zikir, minta perlindungan dari dari Allah minimal selama selama berdakwah, selama ngomong itu jangan sampai ada iri, sombong, dengki, ujub, sum'ah, penyakit-penyakit hati yang sampai nulari orang lain. Nauzubillah min min dzalik. Nah, ini duduk bareng itu bisa merubah hati. Makanya orang soleh dulu. Keluar dari tema dikit boleh. Ya, itu belum selesai kok. Itu loh, baru mejanya, isinya belum gitu. Meja makan itu kan kabar gembira. Meja makan sudah, berarti nanti ada isi isinya. Saya keluar dari tema sedikit boleh. Pernah tahu orang kesurupan? Pernah. Ini kan ada orang yang suka merukiah, merukiah itu ya, merukiah. Saya belum pernah dapat contoh Rasulullah merukiah orang. Pernah ada contohnya kencing Nabi merukiah sahabat. Tidak ada kan? Jadi praktek merukiah itu bid'ah. Karena nggak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuk yang seperti itu. Yang ada Rasul kan mengajari bacaan ini bisa menjauhkan gangguan dari jin, bisa gangguan, gangguan dari se, setan, bacaan-bacaannya. Tapi praktek merukiahnya Nabi tidak mencontohkan. Terus siapa yang mencontohkan? Sahabat. Kira-kira praktek rukiah yang ada ini dengan praktek rukiah sahabat sama enggak? Sama sekali enggak sama. Kecuali yang sama. Tapi yang banyak tampaknya enggak sama. Kenapa? Saya belum pernah dengar ada sahabat merukiah orang sambil mukul-mukul punggungnya. Ayo keluar, blok-blok, ayo keluar. Untung enggak mati yang dipukul-pukul itu. Kalau nenek-nenek bisa mati gitu kan ya. Blok, blok. Mungkin loh, saya cuma dengar, saya nggak lihat, saya nggak pernah dirukyah kok ya. Oh pernah deh, saya pernah minta dirukyah. Penasaran gitu, coba saya dirukyah biar setan saya keluar semua gitu ya. Yang rukyah sudah baca macam-macam tuh saya cuma ketawa-ketawa. Oh, mungkin aku setan setan ya, gak kerasa apa-apa gitu ya. <clears throat> gak kerasa apa-apa. Langsung tiga orang, tolong ya tiga orang saya dirukyah. Ya saya juga nggak mau sombong kan ya. Saya pengen siapa tahu tuh ada setan yang yang gede-gede yang mendongkel biar setannya keluar coba tuh. Yang baca udah uh, udah begini baca begini tuh saya. Apa lagi? gak kroso? Gak kroso apa-apa. Tidak terasa apa-apa. Jadi dipukul-pukul. Ya, dipukul-pukul. Apakah ada riwayat yang sahabat mukul-mukul sahabat lain? Ketika merukyah. Saya belum pernah dapat riwayatnya. Saya nggak mengatakan tidak ada, tapi saya belum pernah pernah dapat. Siapa tahu orang itu dapat ya, tapi saya belum pernah dapat. Yang saya tahu sepanjang belajar hadis yang sahih-sahih atau yang dhaif ya, karena hadis mau sahih mau dhaif itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak pernah beda-bedakan yang sahih ataupun yang yang dhaif, semua ucapan Nabi SAW. Sahabat itu kalau merukyah cuman baca Al-Fatihah yang paling sering, yang dibaca Al-Fatihah. Kemudian diludahkan ke orangnya Ke tempat yang sakit Selesai Rasulullah SAW kalau merukyah Orang yang sakit Rukyah itu artinya jampi-jampi Kalau jampi-jampi sahabat yang sakit Rasulullah itu dengan wudhu Airnya dipercikan Sembuh Ya Sam? Sembuh Orang kakian pola Enggak kakian po? Pola Kenapa nih saya masukkan cerita ini dalam apa yang saya bahas? Ya, jangan sampai kita kebawa model rukyah yang orang nanti jempalitan, gelundung ya. Oh, dibacakan Al-Quran ke orang yang gelundung-gelundung. Allah bidikrillah tatmainnul kulub dengan zikir Allah hati tenang. Kalau hatinya tenang ya badannya tenang toh. Enggak sampai gelundung-gelundung. Paham ya? Kalau gerak ya geraknya nikmat Karena orang tenang itu kan enjoy Gitu kan ya Itu orang tuh tenang Mestinya dibacakan Al-Quran jadinya nyaman Jadi tenang Nah ini pertunjukan aneh ini ya. Kalau orang di luar Islam lihat ini aneh ini Islam ini aneh ini Al-Qur'annya nih. Masa orang jalan normal dibacakan jadi loncat-loncat kan aneh. Kan ah? aneh. Seharusnya ketika dibacakan yang loncat-loncat jadi di diam. Atau yang diam tenang saking enaknya jadi tidur itu pantaslah layak. Nah, orang-orang seolah itu kalau merukyah orang Makanya jenengan itu kadang dirukiah sama orang soleh nggak kroso. Kenapa? Orang soleh kalau merukiah itu nggak pakai baca macam-macam, diajak duduk, diajak ngobrol, gimana kabarnya, kamu sehat. Tapi hatinya dongakno terus, nurnya jalan, sehingga heran. Aku mau kok kesel-kesel mulai pengajian kok enteng awakku yo. Kulan kok badan saya jadi eh jadi enak, kok jadi se seger. Kenapa ya? Ada apa gitu ya? Saya tadi habis ketemu orang soleh tadi kok saya jadi semangat ya. Saya jadi seger, jadi enak. Kenapa? Yaitu hatinya berbi berbicara. Paham? Memang saya paling anu kok kurang saya itu kurang serak gitu loh. Kurang serak kalau orang apa namanya? E, di rukyah tapi dipukul-pukul gitu. Enggak enggak serak. Ilmunya beda-beda, gurunya beda, beda. Tapi kalau guru saya enggak pakai pukul memukul. Ya, cukup duduk dibaca, diajak baca maulid. Ya, diajak baca maulid. Yuk baca maulid. Udah toh seger-seger. Ya seger-seger. Ini kok heran semua kenapa? Belum pernah diajak ngobrol begini. Ya kadang nggak dibahas sih, kadang nggak dibahas. Cuman kan ini praktek begini marak gitu ya, marak dianggap sebagai sebuah kebenaran itu orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Enggak, enggak. Enggak usah terlampau eh, apa namanya? begitu. Ya enggak usah terlampau begitu. Memang betul sihir itu ada, jin yang jahat itu ah, ada. Tapi ya cara mengeluarkannya itu enggak sampai orang harus dijotos atau dipukul atau diapakan orangnya muntah-muntah enggak -muntah, seperti enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Al-Qur'an tuh hebatnya luar biasa kok. Al-Qur'an tuh hebatnya luar luar biasa. Dibacakan pada gunung-gunung itu hancur kok. Jadi kalau yang baca itu benar ya, baca itu benar, itu jinnya hancur dengan sendirinya, orangnya selamat. Orangnya salah selamat, nggak sampai orangnya itu sampai begitu-begitu tidak tidak sampai. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Sing dilingiling iling ruqyah gitu ya. <laughs> Jadi rukyah itu eh, jampi-jampi, uh, tapi kalau dalam syariat yang kita dengar dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu menjampi-jampi dengan dipercikkan, ya kan? Dengan diper dipercikkan dengan santai. Sahabat juga orang kafir loh itu yang dijampi-jampi, bukan bukan muslim. Kafir kena sengatan kala, jengking, tidak bisa bangun lumpuh total. Kakinya nggak bisa, apa, tidak bisa bangun lumpuh kakinya ya, nggak bisa bangun. Maka dicampi-campi dengan bacakan surat Al-Fatihah. Selesai Fatihah ditiupkan. Bukan diludahkan, tuh ludah gitu bukan. Sedikit percikan ludah kecil-kecil gitu. Karena sopan sahabat, bukan kilo itu ku mandi, tuh gitu ndak Sahabat itu an-nadhafatu minal iman. ndak jorok. Sahabat bersih rapi. Memang diperlukan berkahnya tadi, tapi enggak terus makplok gitu ya enggak. <laughs> Berkah le berkah le tuh enggak. Enggak begitu sahabat. Sahabat alus modelnya alus dikit tapi hasilnya luar luar biasa. Nah, tadi ini kita sedang menjambin-jambi diri kita masing-masing dengan baca kalimat tahlil dari itu kita lagi menjambi diri kita masing Masing kan jadi yang tadinya agak lemas jadi seger. Ya kan? Lah kalau udah kan kok masih lemas terus berarti setannya kegedean. Dosisnya harus ditambah. Paham lo ya? Oh enggak cukup nih 366 enggak? Enggak cukup. Lipat gandakan dosisnya. Dilipat gandakan kok masih oh berarti harus rawat inap ini. Ya. Dikasih dosis lebih kan enggak cukup. Nanti kalau ditambah overdosis enggak, harus disesuaikan ya, disesuaikan maka harus rawat inapnya harus dicek ini nih kolesterolnya berapa, <laughs> dicek semua satu per persatu nih. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak ini? Jadi pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu orang soleh itu hatinya zikir, hatinya di zikir. Jadi kalau kita duduk maka kita akan ketularan zikirnya orang-orang so soleh. Tapi kalau orang belum soleh hatinya juga zikir, tapi zikirnya bukan zikrullah. Zikir dua duit, duit, duit, duit. Jadi duduk itu bawaannya kita tambah mumet. Iki ora pengen mikir duit, urung ngomong kok ketok rupane wis dadi duit. Gitu. <laughs> Kacau kan kalau seperti itu. Nah, orang-orang saya nggak begitu. Hatinya ini apa ya enteng, ruhnya itu ri, ringan, bukan sekil, tapi khafif. Karena ringan, maka orang kalau duduk sama dia juga jadi ri, ringan. Ada orang itu yang fekildam katanya Darahnya berat, rohnya berat Jadi kalau kita duduk sama dia Kita jadi capek, jadi nggak enak Jadi nggak nyaman, jadi Pokoknya jadi beruat gitu Jadi beruat, kenapa? Karena rohnya be, berat Rohnya perlu di dikumkum dulu Ya, padusan dulu rohnya Mandi ya, dengan zikir ya dan lain seba, sebagainya. Nah, insya Allah ini bisa saya sampaikan. Tolong kawan-kawan segera dipersiapkan jamuannya ini saya sedia untuk minimal 100 orang. Ini kelihatannya ya 100 lebih dikit ya. 100 lebih dikit karena ini rodo itu tempatnya yaitu kemasukan orang berapa ketoknya titik terus gitu loh. Ya. Kelihatannya sedikit terus. Insyaallah di barokah manfaat. Saya mungkin gak nemeni makan. Saya mau lanjut ke ceper dulu sebentar ya. Ceper sebentar aja saya, "Halo, Assalamualaikum." gitu kan. Waalaikumsalam. Udah ya, pulang. Nah ini masih perdana ya. Rebu ini saya belum belum mapan betul masih perdana. Insyaallah rebu, rebu depan kita lanjutkan lah lagi. Nyaman tidak dengan majelis yang rebu ini? Eh, santai kan? Santai nanti bisa lanjut tempat Habib Syekh. Habib Syekh kan sampai jam setengah sebelas biasanya kan? Ya sudah kenyang di sini ke tempat Habib Syekh. Jadi lengkap. Setuju? Siapa tahu di sana kenyang lagi. Bakal hari Rebu gagal diet ya. <laughs> Jangan lupa Kamis puasa sunnah. Kan enggak apa-apa, Rebu gagal diet, Kamis puasa sunnah. Insyaallah demikian. Mari nah itu piringnya sudah nah mertabak cocok mie atau apa itu? Oh mie, mie apa itu Mas Khairi? Mie, mie goreng. Mie goreng toh? Hah? Oh, banyak tak temannya? Ya, biar yang hadir rotok tenang dulu. Insyaallah. Ini kalau tiap rebu bisa gini ajib ya. Nah. Cocok, cocok, cocok. Pokoknya niat yang baik-baik, niat yang baik, baik. Tidak ada yang mustahil. Ya, jangan berpangku sama kekuatan kita, berpangku sama kekuatannya Allah. Sudah biasa gitu kan. Jangan menutup segala kemungkinan. Mau cuma ngasih makan orang seratus masa Allah nggak bisa. Allah loh ya, bukan saya. Kalau saya nggak bisa. Masa Allah nggak bisa. Allah Maha bisa. Tapi saya mau apa enggak lah itu jangan tanya Abip, Allah bisa Abip mau enggak gitu nanti nanya ya.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 Kenapa? Anak saya kesurupan besok mau nikah. Besok mau nikah ini malamnya kesurupan. Coba kalau Anda jadi ibunya, stres atau enggak stres ya? ya seperti orang gila teriak-teriak gitu. Akhirnya orang soleh itu datang, dilihat tadi perempuan tadi, kemudian dibacakan apa namanya beberapa doa. Baca doa biasa itu. Bukan bukan teriak-teriak, baca biasa. Nah, perempuan itu ngomong, "Udah-udah nggak usah capek-capek bacain saya. Wong saya ini hafal Al-Qur'an." Kata jinnya itu, "Saya ini hafal Al-Qur'an." Akhirnya ditanya, "Lo kamu hafal Al-Qur'an?" "Iya, wong saya ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Saya ini jin dari zaman sahabat. Saya muridnya Ali bin Abi Abi Thalib." "Lo kamu kenapa ganggu perempuan ini?" Ya dia pantas diganggu karena dia ganggu saya. Ganggu kamu kenapa? Saya tuh nggak pernah telat sholat jamaah sama imam yang ada di masjid itu. Imamnya itu waliullah. Saya dan kawan-kawan saya nggak pernah sholat berjamaah telat takbirnya imam tuh nggak pernah. Gara-gara dia tadi ini isak saya telat takbiratul ihram. Kok bisa kenapa? Nah saya udah pakai baju yang rapi dia buang najis sembarangan sehingga baju saya tuh kena najis. Baju saya kena najis makanya kalau kalau buang air seni atau kencing jangan sembarangan ya. Nah, siapa tahu ada jin soleh. Kalau jinnya nggak soleh nggak apa-apa, biar najis sekalian gitu. Nah, jinnya soleh kan repot, protes dia kan. Ini jadi ganti baju, padahal jin kan kecepatannya luar biasa ya. Ganti baju berangkat ke masjid terlambat, imamnya sudah Allahu Akbar, saya baru datang. Saya marah sama dia. Saya tuh cinta sama imam tadi. Kamu cinta sama imam? Oh, cinta pol. Ya udahlah, buktikan cintamu. Kalau betul-betul kamu cinta Sa Imam tadi, keluar dari tubuh anak ini. Wah, kamu minta atas nama dia tidak bisa saya tolak. Oke deh, saya keluar demi cintaku padanya. Selesai, gak banyak kakek pola gitu ya. Ngobrol. Jadi ngusir jin dengan cara ngobrol karena memang jin itu ya seperti manusia gitu. Seperti manusia cuman beda gitu kan ya. Artinya ya ya seperti manusia kalau diganggu bagaimana? Karena nggak perlu kita pencak silat, nggak perlu karate, nggak perlu taekwondo gitu kan. Diparani tolong maafkan saya selesai, gitu kan ya. Nggak perlu apa-apa. Nah kalau udah semua diplomasi macam-macam gagal, lah baru gitu kan ya.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 عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين